الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita Memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita Memberikan as-sabat Sehingga kita tetap istiqamah di atas jalan Allah Rabbul Alamin apapun keadaannya naik turunnya iman kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada kita ketahuilah bahwa tazkiyatun nufus itu semua merupakan seruan dan dakwah para anbiya dan para rasul karena bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Ya Allah berikan kepada jiwaku yaitu ketakwaannya bersihkan jiwa tersebut lah yang paling baik pembersih jiwa dan lah yang memiliki jiwa dan yang menguasai jiwa tersebut yaitu yang menguasai nafsu tersebut dan kita ketahui para jemaah kepada pendengar semuanya yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala bahwa jiwa ini perlu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita minta kepada Allah ketakwaan tersebut ketakwaan jiwa ini dan para biak semuanya mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman iz lahum akhuhum nuhun ala tattaqun إني لكم رسول amin فاتقوا wa ati'un ketika Nabi Nuh berkata kepada mereka ketika berkata kepada mereka saudara mereka itu Nuh tidakkah kalian bertakwa sesungguhnya aku ini merupakan rasul bagi kalian yang terpercaya maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya demikian juga dengan Nabi Saleh Nabi Hud Nabi Shu'aib إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ketika berkata saudara mereka kepada mereka itu Nabi Saleh tidakkah kalian bertakwa sesungguhnya aku merupakan rasul bagi kalian yang terpercaya maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya demikian juga dengan Nabi Shu'aib إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتعون semua para nabi dan para rasul mengajak agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita lihat pada kenyataannya dengan adanya musuh kita yaitu syaitan, iblis yang senantiasa menggoda anak Adam, terjerumuslah mereka ke dalam kubangan perbuatan dosa, terjerumuslah mereka kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah. Mereka mengikuti langkah-langkah musuh mereka, yaitu mengikuti langkah-langkah syaitan, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan yang sangat tegas di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh kalian yang sangat nyata. Maka segala perbuatan dosa tidak lepas dari godaan syaitan, tidak lepas dari perangkap-perangkap yang telah dibikin oleh iblis bersama tentaranya. Sehingga kita terperangkap terjatuh ke dalam kubangan perubatan dosa berlama-lama bersama dengan murka Allah naudzubillahi min dalik. oleh karena itu mari kita ketahui bersama apa yang menjadi penyebab-penyebab perubatan dosa ini Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu asbabu kasratil ma'asi wa ilajuha penyebab-penyebab banyaknya perbuatan dosa dan bagaimana jalan keluar untuk mengobati dari perkara tersebut. Telah berkata penulis kitab Tahbirud Dani wal Qasi min Hubatid Dunub wal Ma'asi yaitu Dr. Rahmat Farid beliau mengatakan la syakka anna fi ma'rifati asbabil ma'asi ma yu'inu ala ilajil qalbi minha maka tidak diragukan bukan lagi ya mengetahui penyebab-penyebab perbuatan dosa, di situ terdapat perkara yang bisa membantu untuk mengobati hati dari perbuatan dosa tersebut. Fa inna min ilaji illati fatu asbabiha mawawaduha yaitu fatu asbabiha wa mawadiha dan di antara obat untuk mengobati penyakit perbuatan dosa tersebut adalah memotong penyebab-penyebab perbuatan dosa tersebut dan perkara-perkara yang membuat kita terjumus ke dalamnya. Dia katakan wa saufa ajtahid fi dzikri hadil asbab. Akan aku berusaha aku akan berusaha untuk menyebut penyebab-penyebab ini la ala sabil hasr. Tidak membatasi penyebab penyebab tersebut walakin bihasab bima yaftahu Allah azza wa jalla min dzalik. Akan tapi berdasarkan apa yang telah Allah bukakan untukku dalam hal ini radian an yu'inani ya Allah azza wajal dengan harapan Allah memberikan pertolongan kepadaku wa man yaqra'u hadzal kitab dan orang yang membaca buku ini ala tarkiha wal muba'ata minha anha agar meninggalkan penyebab-penyebab yang bisa menjerumuskan dirinya kepada perbuatan dosa ya wala syakka anna hadza min wajibil amri bil ma'ruf wan nahyi Dan tidak dilakukan lagi bahwa perkara ini merupakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walam yashtarit al ulama liman yakumu bihadzal wajib an yakuna munazzahan minal Dan para ulama tidak mensyaratkan bagi orang yang menegakkan kewajiban ini, yaitu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tidak harus dia terbebas bersih dari uyub, dari aib. Saliman min adradil ma'asi wa dunub. Selamat dari noda-noda perbuatan dosa dan maksiat. Wal jaza min jinsil amal. Dan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Fakanas'alullah azza wa jal. An yutahhirana al uyub wa dunub. Maka kita mohon kepada Allah azza wa jal. Untuk membersihkan kita dari aib dan dosa wa an yuwaffiqana li ta'ati 'allamil ghuyub dan memberikan taufik kepada kita agar senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu tentang perkara yang gaib innahu ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu wabil ijabati jadir dan segera menjawab apa yang diminta oleh hambanya wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan senikmat-nikmatnya wakil. Ikhwan pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah penyebab-penyebab perbuatan dosa itu? Di antara penyebab perbuatan dosa, di asbabil ma'asi di antaranya. Ini bukan berarti terbatas kepada perkara-perkara tersebut, namun disebutkan di antaranya dan ini merupakan perkara-perkara yang sangat penting, perkara-perkara yang sangat prinsip yang menyebabkan orang melakukan dosa. Yang pertama adalah ba'ful iman ya, wa ghiyabu taqwa, yaitu lemahnya iman dan tidak adanya pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. La syakka bi anna At-tajasur ala maksiatillah azza wa jal. Sababuhu du'ful iman billahi azza wa jal wal yawmil akhir. Tidak dilakukan lagi bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah penyebabnya adalah lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya iman kepada hari akhir. Sebab kalau orang imannya kuat kepada Allah, imannya kuat kepada hari kiamat, Nanti dia tahu bahwa di hari akhir ada pembalasan. Dia tahu bahwa di alam kubur ada lima kubur, ada siksa kubur. Tentunya kalau keimanannya kepada Allah kuat, keimanannya kepada hari kiamat kuat, maka orang tersebut tidak akan mendekati perbuatan dosa. Ya. Lianna al-abda yuqaddim ala al-masiyah ma'mur awi aw fi'l li'anna yuhibbu syai'an la yuhibbuhu Allah azza wa jal. Kenapa? Karena seorang ketika dia melakukan perbuatan maksiat, baik meninggalkan perintah maupun melakukan larangan, maka sebenarnya dia sesungguhnya mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Au yubghidu syai'an yuhibbuhu Allah atau dia membenci sesuatu di mana perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain disebabkan apa? Wahada didafil iman karena lemahnya iman. Oleh karena itu para ulama Al-Sunnah wal Jamaah mereka memiliki keyakinan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menguat dan bisa melemah, bisa naik, bisa turun yazidu bitta'ah wa oh, yankusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan amal-amal ketaatan kepada Allah dan iman bisa berkurang dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dan sebesar apa perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba? Sejauh itu pula imannya akan berkurang, imannya akan melemah, imannya akan menurun. Oleh karena itu, ketahui penyebab-penyebab dari perbuatan dosa ini adalah lemahnya iman. Dan ketahuilah bahwa iman seseorang akan bisa menguat apabila dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga jangan sampai meremehkan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah sekecil apapun sampai-sampai Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tahdiranna minal ma'rufi syai'a hatta walau talqu ahoka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, Ittakin nar, walau bisikit tamrah. Takutlah engkau kepada neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Ini menunjukkan, jangan kita lalaikan kebaikan sekecil apapun. Demikian pula jangan kita lalaikan perbuatan dosa kecil apapun. Orang yang suka berbuat dosa itu disebabkan imannya lemah. Ya. Dan iman lemah disebabkan oleh perbuatan dosa. Demikian sebaliknya. Jadi perbuatan dosa melemahkan iman. Dan iman yang lemah akan mudah untuk berbuat dosa. Oleh karena itu Ibu Qayyim mengatakan bahwa perbuatan dosa akan melahirkan perbuatan dosa yang lain. Ketika orang melakukan perbuatan dosa, imannya melemah, imannya berkurang. Ketika iman berkurang, maka besar kemungkinan untuk melakukan dosa yang lain Waliyahudzubillah. karena dosa akan melahirkan perbuatan dosa dan demikian seterusnya apabila dia tidak mau mencegahnya Ikhwan fitin pendengar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal iman al-kamil yaj'alul 'abda yuhibbu ma yuhibbuhu Allah azza wa Jal. Sesungguhnya iman yang sempurna menjadikan seorang hamba mencintai apa yang Allah cintai azza wa jalla. Wa yubghidu ma yubghiduhu Allah azza wa Jal. Demikian pula keimanan yang sempurna akan membenci sesuatu yang Allah benci sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyukai kepada kalian yaitu keimanan dan menghiasi keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan dan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian kekufuran kefasikan perbuatan maksiat ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadla minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah. Dan merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijak. Ikhwatal iman. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah menghendaki kepada kita keimanan. Ketahuilah Allah menghendaki kepada kita amal karena iman tidak sekedar ucapan, tidak sekedar i'tikad yang ada di dalam hati, tapi iman adalah sesuatu yang kita yakini dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita lakukan dengan amal perbuatan dengan anggota badan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu dan menghiasinya di dalam hati kita dan Allah tidak suka kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Maka perkara-perkara ini merupakan sifat-sifat orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk, dia senang dengan keimanan. Orang yang mendapat petunjuk, dia benci dengan kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Dan sikap dan sifat seperti ini semata-mata fadlan minallah wa ni'mah merupakan keutamaan dari Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan salah ya ikhwan, jangan salah saudaraku. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini semata-mata merupakan pertolongan Allah Rabbul Alamin semata-mata merupakan taufik dari Allah, semata-mata merupakan keutamaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yumjia ahadakum amaluhu rawahul Bukhari." Tidak akan pernah menyelamatkan kalian amal-amal kalian karena kita memang bisa berbuat amal semata-mata taufik dari Allah. Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar." Fasala لقد sa'alta an azim, wa innahu على من يسر الله عليه رواه مسلم يا رسول الله beritahukan kepadaku amalan yang bisa mendekatkan diriku ke surga dan menjauhkan diriku dari api neraka apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, sesungguhnya engkau telah mena telah menanyakan sesuatu yang sangat besar. Namun perkara itu kecil bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Rabbul Alamin agar dimudahkan untuk melakukan perbuatan ketaatan. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang, maksiat. Lebih-lebih perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah. Karena semuanya akan menjauhkan dari dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rahmatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqu halawatal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina." وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رواه مسلم وأحمد akan merasakan ya telah merasakan nikmatnya iman manisnya iman siapa dia orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya orang yang ridho Islam sebagai agamanya dan orang yang ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya Ya. Maka ar-ridha billah rabban ridha bi qadarihi wa qadarih ridha kepada Allah sebagai Rabb yaitu ridha kepada kehendak Allah dan takdirnya. Wa ridha bi amri wa nahyi dan ridha kepada perintah dan larangannya. Mahma qadar Allah azza wa jalla alaih fa radin. Apapun yang menjadi takdir Allah kepadanya dia ridha. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidaklah yang menimpa dari musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Bagian salat mengatakan, ini adalah seorang hamba yang ketika dia mendapatkan musibah faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim dan ketika dia mendapat musibah dia tahu bahwa ini merupakan ya datang dari sisi Allah. Kemudian dia ridho dan dia terima. Subhanallah. Bukan berarti orang sakit, kemudian dia ridho dan dia terima, kemudian tidak berobat. Orang yang mendapatkan musibah, kesulitan, dia rela, dia ridho, kemudian tidak berupaya untuk menghindari atau keluar dari kesulitan tersebut. Tidak. Tidak akan bertentangan Orang yang sakit ridho dengan sakitnya kemudian dia berobat. Tidak bertentangan. Orang yang rela dan ridho ketika menerima kesulitan, mengalami kesulitan. Dia berupaya untuk keluar dari kesulitan tersebut. Karena memang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam memahami takdir Allah. Menerima takdir Allah. Dan juga melakukan al bil asbab. Mengambil sebab-sebab orang yang ingin memiliki anak, dia yakin kalau Allah tidak memberikan anak, tidak akan bisa memiliki anak. Namun dia tidak berdiam diri, dia harus melakukan sebab, yaitu harus melakukan pernikahan. Namun kita tahu bahwa orang yang menikah itu tidak terlalu punya anak. Ya. Maka di sini sebagai syahid bahwa kalau orang ingin imannya kuat sehingga dengan keimanan yang kuat bisa menyebabkan jauh dari perbuatan maksiat. Karena iman yang kuat yang berada di dalam dada seorang hamba akan mengeluarkan dan memancarkan sinar dan tenaga yang sangat kuat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Semakin redup, semakin lemah cahaya iman yang berada di dalam dada-dada seorang hamba, semakin mudah baginya untuk mendekati perbuatan maksiat Semakin redup cahaya iman yang ada di dadanya. Semakin gelap jalan dia lihat. Dan semakin gelap dia melihat jalan, maka tentunya dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dia akan menginjak duri yang ada di bawah kakinya. Dia akan menginjak pecahan-pecahan kaca yang ada di kakinya dan akan terluka kakinya. Bukankah demikian? Namun dengan sinar keimanan yang kuat yang memancarkan cahaya sehingga bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil sehingga dia bisa menjauhkan dirinya dari kebatilan dan selalu cinta dan senang dengan kebenaran itulah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat ya. dan orang yang ridho kepada Islam sebagai agamanya Nabi Muhammad sebagai nabinya yaktadi minal abdi at-tahakum ila syar'illah wa taslimilah akan membawa konsekuensi kepada hamba tersebut untuk berhukum dengan syariat Allah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu Muhammad, tidaklah mereka beriman kata Allah sehingga mereka itu berhakim kepadamu, memutuskan segala perkara mereka kepadamu, fima saja bainahum di antara perkara-perkara di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka harajan yaitu dadanya berat. Mimma qadaita terhadap keputusanmu wa yusallimu taslima dan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Itulah kalau keimanan bersarang di dalam seorang hamba ya, dalam dada seorang hamba dengan kuat memancarkan sinar cahaya yaitu at-taslim, al-istislam, pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana juga Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang beriman, laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara, dia memilih yang lainnya. Maka semakin sempurna, famahma تكامل iman في 'abdi ahabba ma yuhibbuhu Allah azza wa Jal. Semakin sempurna keimanan seorang hamba di dalam hatinya, maka dia akan mencintai apa yang telah dicintai oleh Allah. Wa abghadha ma yubghiduhu Allah azza wa jal demikian pula akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yadullu ala hadzal ma'na kadzalika qauluh yang menunjukkan yang pada makna ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dia beriman wala yashrub khamra hina yashrubuha wahwa mu'min dan tidaklah minum khamr ketika minum sementara dia beriman wala yasriku sarik hina yasrik wahwa mu'min dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri wahwa mu'min dia beriman hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala tentunya dalam hal ini jangan salah paham bukan berarti orang yang berzina kemudian dia tidak beriman Jangan salah paham. Kemudian orang yang minum khamr dikatakan tidak beriman. Jangan salah memahami orang yang mencuri dikatakan tidak beriman keluar dari agama Islam ini. Batal keimannya tidak. Ya. Oleh karena itu, Al-Khawarij mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, zina, minum khamr, mencuri. Ya. Namun al sunnah, sebagaimana Al-Hafidh Hajar mengatakan, وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل أهل السنة membawakan pengertian iman di sini yaitu iman yang sempurna. Artinya orang yang berzina imannya tidak sempurna. Orang yang minum khamr imannya tidak sempurna, imannya berkurang. Dan iman ini berkurang dengan perbuatan maksiat sesuai dengan kadar perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim beliau menulis bab bayan nuksanil iman bil ma'asi, bab keterangan berkurangnya iman dengan perbuatan maksiat. Ya. Kemudian beliau mengatakan ya hadal hadis hadis ini para ulama fi makna ulama berbeda tentang maknanya fal qaulu sahih dan pendapat yang benar adalah Allah qalahu al-muhaqqiqun yang dikatakan oleh para ulama al-muhaqqiqun. Apa maknanya? anda maknahu la yaf'alu hadzal ma'asi wa huwa kamilul iman. Makna hadis ini adalah yaitu lais zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang berzina ketika dia berzina dia beriman. Maknanya adalah wa huwa kamilul iman. Tidaklah berbuat perbuatan maksiat tersebut sementara kamilul iman, iman yang sempurna. Ya. Maka di sini kalau salah dalam memahami akan terjerumus kepada pemahaman-pemahaman orang khawarij. Ya. Sementara kita ketahui pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang minum khamr. Ya. Kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW untuk diberikan hukuman padanya, ditegakkan hak kepadanya. Dan sebagian sahabat mengatakan, La'anahullah, ma'aksar sabih. Semoga Allah melaknatnya, ya, karena dia sering dibawa kepada Nabi disebabkan minum khamr. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tal'anhu innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan engkau melaknatnya, karena sesungguhnya Allah mencintai, eh, dan sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Rawahul Bukhari. Maka Nabi di sini menetapkan ya bagi orang tersebut kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya padahal dia terjerumus kepada perbuatan maksiat ya. yaitu minum khamr maka ini menunjukkan perbuatan maksiat tidak menafikan aslul iman perbuatan maksiat tidak akan tidak menafikan tidak menghapus pokok keimanannya namun ia menghapus yaitu kamar iman ya. fal ma'asi la tunafi aslul iman walakinnaha tunafi kamal iman ya menghapus atau meniadakan kesempurnaan imannya, bukan menghapus keimanan seluruhnya. Ini merupakan akidah ahlu sunnah bahwa perbuatan maksiat itu tidaklah membuat pelakunya keluar dari iman. Dan kita ketahui al-iman bid'un wasittu nasyubah. Afdadu afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhani tariq wal haya syu'batun minal iman bahwa iman itu memiliki 68 cabang wa fi riwayat sab'un 70 cabang dan yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu merupakan bagian dari iman wa kam min muhibbin lisihah wa ya'kulu ma yadurruh sebagaimana berapa banyak orang yang menyenangi kesehatan tapi dia ya uh, makan sesuatu yang membuat badannya berbahaya dari kesehatannya. Artinya, meskipun orang tersebut ya uh, menyukai kesehatan, namun dia makan sesuatu yang membahayakan badannya. Sesuatu, sesuatu yang membahayakan badannya tidak lantas menghilangkan kesehatan seluruhnya. Demikian juga perbuatan maksiat yang dilakukannya tidaklah membuang keimanannya. Maka di sini iman ya tidak uh, iman bertambah dan berkurang bertambah dengan amal ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan maksiat ya. dengan lemahnya iman orang akan mudah untuk melakukan maksiat dengan perbuatan maksiat orang akan berkurang keimanannya dan ketika imannya kurang melakukan maksiat lagi sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi mengatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa perbuatan maksiat itu akan melahirkan perbuatan maksiat yang lainnya. Bagaimana kita bisa menguatkan keimanan kita? Tentunya hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ketaatan dan yang paling memberikan pengaruh untuk orang bisa melakukan ketaatan adalah dengan hadir dan datang ke majelis ilmu karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam majelis ilmu kita mengetahui berbagai macam ketaatan di situ. Kita akan mengetahui berbagai macam perbuatan maksiat di situ sehingga kita bisa membedakan. Kita akan mengetahui apa apa hala dari perbuatan ketaatan dan kita juga akan mengetahui apa akibat dari perbuatan maksiat. Dan kita akan mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui zat Allah dengan ilmu yang datang dari Allah. Mengetahui sifat Allah dengan ilmu yang datang dari Allah. Mengetahui yaitu nama-nama Allah. Maka kita bertambah iman kepada Allah Rabbul Alamin. Kita mengetahui beriman kepada Allah ya, dengan mendatangi majelis ilmu sehingga iman kita menjadi kuat dengan iman kuat tentunya akan menjauhkan diri seseorang dari perbuatan dosa. Karena apa? Keimanan yang kuat akan memancarkan cahaya, keimanan yang kuat akan memancarkan sebuah tenaga yang sangat besar dan akan mendorong dan menarik dia dari perbuatan dosa tersebut. Ya. Berbeda dengan orang yang imannya lemah. wan abdu yuqaddib adalah maksiat li dha'fi imanihi. Seorang hamba itu melakukan maksiat karena imannya lemah. Waktu maksiat ya, ketika dia melakukan maksiat tersebut wa bahwa wazi taqwa dan hilangnya pendorong untuk melakukan ketakwaan Fana ya Allah azza wa jalla 'inda al dia tidak melihat pada Allah azza wa jalla ketika berbuat maksiat wala yara thawabal muti'in tidak melihat pahala orang yang berbuat ketaatan wala wala iqaba al-asin termasuk juga tidak melihat apa yang menjadi akibat bagi orang yang melakukan maksiat la yara illa ladatal dzambi wa tazina syaitana lah tidak melihat kecuali lazat dam, lezatnya perbuatan dosa tersebut dan juga tazin asyaiton lahu yaitu syaiton menghiasi padanya dengan kebaikan-kebaikan kepada perbuatan maksiat. Seperti apa? Seperti al-usfur alladhi yara hub fil fakh wa la yara al-fakh alladhi fiha lathu Ya, seperti burung yang melihat biji-bijian yang berada di perangkap, dia hanya ingin menelan biji tersebut tanpa mengetahui bahwa perangkap tersebut akan menjerat burung ini ya, yang akan menyebabkan kepada kebinasaannya. Waliyadzubillah. billah. Nas'alullah an yaksimana minaz zalal wa an yuwaffiqana li salihil qawl wal amal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita dari ketergelinciran dan memohon kepada Allah agar beri kepada kita bisa melakukan eh, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah. Ya. Tadi itu tujahat jagalah Allah maka engkau mendapatkan Allah di depanmu yaitu pertolongan Allah al jaza min jinsil amal balasan sesuai dengan amal perbuatan kita kalau kita mau menjaga apa yang diperintah Allah Allah akan menjaga kita kalau kita mau menjaga apa yang dilarang oleh Allah, Allah akan menjaga kita. Oleh karena itu, datanglah ke majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh As-Salafus Saleh itu merupakan Riyadul Jannah. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi Jannah farta'un." فقالوا ya Rasulullah ما رياض الجنة فقال هلك الذكر kalau kalian melintas lewat taman-taman surga maka berhentilah di situ ditanya apa itu taman surga ya Rasulullah yaitu hilakul zikr yaitu majelis ilmu majelis ilmu taman-taman yang penuh dengan bunga semerbak dengan wangiannya taman yang penuh dengan buah yang bisa dipetik kapan saja oleh orang yang mengambilnya, bisa dinikmati sehingga kita merasakan kelezatan iman. Ya. Karena orang yang duduk di majelis ilmu akan merasakan merasakan lezatnya iman karena di situ memang penuh dengan taman-taman sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah dengan ilmu dan dengan iman dan iman harus dengan ilmu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada poin-poin berikutnya di antara penyebab-penyebab perbuatan dosa yaitu al-jahlu billah azza wa jal wa amrihi wa nahyi yaitu bodoh terhadap Allah subhanahu wa taala perintah dan larangannya al-iqtirar bi afwillah azza wa jal Rabbi amani al ma'firoh yaitu tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan angan-angan mendapatkan ampunannya. Yang keempat, kasratus kasratus syubhat wa syahwat banyaknya subhat dan syahwat. Yang kelima, mukhalatatu ahlil ma'asi wa qurna'is su, banyak bergaul dengan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan berteman dengan orang-orang yang jahat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Allahu a'lam bisawab. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Akh Al-Fadil Umar, hafizahullah taala falyatafaddal Umar. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang antum sampaikan di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua para pendengar yang ingin bertanya kepada beliau seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau di sore hari ini atau juga pertanyaan lainnya yang semakna dengan materi yang beliau sampaikan. Akan tetapi sebelum kami ajak Anda untuk bersoal jawab bersama beliau, kami akan jeda dulu beberapa saat ke depan dan setelah jeda berikut ini kami akan buka sisi soal jawab. Bagaimana Ustaz? Ya, nah. nah. Baik para pendengar semua, kami akan jeda terlebih dahulu dan setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya melalui layanan pertanyaan yang sudah biasa kami umumkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Wahai orang-orang yang beriman, Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. تحيتهم يوم يلقونه سلام Salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Roja Radio Dakwah Al-Sinna wa Lidzakirina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar semua sudah kita ikuti bersama dan kita simak pembahasan yang telah beliau sampaikan dari materi tentang sebab-sebab akibat uh, perbuatan maksiat yang telah beliau paparkan dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bertanya kepada beliau tentang pembahasan yang telah beliau sampaikan. Untuk yang pertama Ustaz kami akan angkat dari pertanyaan singkat, pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar jika kita susah meraih hidayah Allah itu diakibatkan karena maksiat kita di masa lalu? Bagaimanakah jika kita telah ber bertaubat? Bukankah Allah Maha Pengampun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Silakan Ustaz. Iya. Tentunya kalau orang mau bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh jalan kami, maka pasti kami akan berikan petunjuk kepadanya. Ya, akan tunjukkan jalan kami kepadanya. Ya, dan sini alladzina dalam ilmu usul adalah min asma'il mausul yaitu memberikan faedah umum siapa saja di situ. Ya. Kemudian kalau sudah bertobat dengan sebenarnya, maka jangan putus asa dari rahmat Allah dan jangan suudzon kepada Allah, husnuzon kepada Allah Ya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas, yaitu banyak berbuat dosa di masa lalu kemudian dia bertobat. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Maka bagaimana maksudnya? Sulit untuk meraih hidayah? Apakah sulit untuk ilmu? memang perbuatan dosa itu akan menyulitkan orang untuk memahami agama ini. Ya. Ra'aitu duruba tumitul qulub. Quluba, ya. Wa qad yursutun naik Aku melihat kata Ibu Abdullah Mubarak perbuatan dosa itu bisa menutupi hati. Ya, dan dan ilmu difahami dengan dengan kulub, dengan kolbun, dengan hati, dengan akal kita ini. Ya, dan mewarisi keinginan kepada pelakunya. Oleh karena itu, jangan putus asa kalau sudah bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha sungguh-sungguh, ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersungguh-sungguh di dalam meraih ilmu. Demikian. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang Antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan kedua dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari Iwan di Depok, Ustadz lebih rendah manakah imannya pelaku yang berbuat maksiat atau yang berbuat bid'ah? Sukron, silakan Ustadz. Iya, iya, iya. Uh, Sufyan bin Uyainah mengatakan ya, bahwa al itu ahabbu ila iblis minal maksiat, bahwa perbuatan bid'ah itu lebih disukai iblis daripada perbuatan maksiat. Ya, bahkan Nabi juga salah bersabda, sebagaimana beliau bersabda, Inna Allah hajaba tauba tauba eh, Inna Allah hajaba tauba ta'sahib bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu akan menutup pintu tobat bagi pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya tersebut. Maka tentunya dalam hal ini lebih rendah imannya pelaku pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena perbuatan bid'ah lebih berat daripada perbuatan maksiat. Lebih disukai iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat itu tahu kalau itu perbuatan salah sehingga ada harapan untuk bisa kembali dan bertobat. Adapun orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia melihat ya bahwa perbuatan bid'ah itu baik, sulit untuk untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Sehingga lebih disukai perbuatan bid'ah. Bahkan perbuatan bid'ah ini ya adalah uh, min kuronai syirik ya termasuk pendampingnya kesyirikan dekat kepada kesyirikan karena orang yang melakukan bid'ah sebagaimana Allah berfirman amlahum syuraka syara'u min ad-din ma lam ya'zam bihillah apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka tentunya bukan berarti itu dilakukan sebagai kesyirikan ya dan di sini harus kita pahami dengan baik ya, bahwa perbuatan bid'ah itu lebih berat dari sekedar perbuatan maksiat sehingga orang yang melakukan perbuatan bid'ah tentunya keimanannya lebih lemah kenapa ditinjau dari kalau memang dia apalagi kalau dia tahu kalau itu perbuatan bid'ah ya maka lebih berbahaya lagi karena seakan-akan membuat syariat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas jawaban yang antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di bumi Allah. Ustaz, bagaimanakah caranya taubat untuk seseorang yang pernah membunuh karena kejahilan? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Subhanallah, naudzubillah. Allahul musta'an kita berlindung pada Allah dari perbuatan itu karena sudah pernah kita sampaikan ya barang siapa yang membunuh seorang beriman mangkot qatala mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja maka balasannya adalah neraka ya yaitu man mukminan mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Lantas kalau sudah bertobat bagaimana? Ya, tobatnya orang yang membunuh adalah dengan cara apa? Dengan kisos. Itu dibalas dengan bunuh, itu sebagai tobatnya. Dan kalau memang tidak dilakukan oleh dan harus dilakukan oleh penguasa, ya, sebagaimana Al Hasan Al Basri mengatakan, yaitu jihad, haji, hudud, yaitu had, termasuk juga kisos ini. Kemudian juga kisos orang yang membunuh dibunuh, orang potong tangan, eh, orang mencuri potong tangannya, berzina, dirajam, ya itu adalah hudud, ya. Kemudian haji, Jum'ah, al-jamaah, al-id, salat id, ya, jihad, itu semua yang melakukan adalah penguasa. Penguasa yang memiliki kekuasaan teritorial, ya bukan penguasa penguasa kelompok-kelompok maka kalau memang itu tidak di, dikerjakan, semoga Allah memberikan uh, apa namanya kekuatan kepada penguasa kita. Semoga Allah memberikan uh, taufik kepada mereka, memberikan hidayah petunjuk kepada mereka agar memberikan kekuatan untuk bisa menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak boleh menjalankannya. Maka minta ampun kepada Allah, ya. Berikan diat kepada kepada apa namanya? uh, keluarganya ya berikan dia dan minta ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kepada ahli warisnya. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang antum berikan Ustaz. Kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya melakukan maksiat. Setelah saya nasihati dia bilang udah tahu. Saya takut Allah akan menentukan azab. Saya selalu berdoa untuk kebaikan suami. Mbak, mohon nasihat dari antum Ustaz dari Ummu Abdillah. Silakan Ustaz. Iya, tentunya suami istri senantiasa harus tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling berwasiat, saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran. Ya, kemudian kerjasama dengan uh, antara satu dengan yang lain dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya bekerjasama dengan kebaikan dan ketakwaan jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan tentunya orang yang paling dekat dengan suami adalah istri dan istri dekat dengan suami maka di sini saling menasihati satu dengan yang lain dan saling mendoakan untuk kebaikannya ya dan dia mengatakan ya saya sudah tahu menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa itu perbuatan dosa semoga Allah swt memberikan ampunannya dan segera kembali kepada eh, perbuatan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut sehingga kepada sang istri jangan sampai putus asa ya menghadapi keadaan seperti itu lihatlah contoh-contoh yang sudah banyak di mana suami banyak yang bertobat kepada Allah dengan perantara istrinya dan disebutkan oleh uh, al-Imam al-Allamah yaitu Syekh Aziz Ibnu Bas rahimahullah taala bahwa orang yang uh, bahagia, kebahagiaan yang tidak terkira adalah dia menjadi perantara orang-orang dekatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala huda, ya fakana lahu uh, fakana lahu al-ajru mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada seorang dan dia mengikuti, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, oleh karena itu jangan putus asa dengan berdoa dan memberikan apa namanya nasihat dengan cara yang baik. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita yang pertama dengan Pak Aminuddin di Serang, Bekasi. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, mohon maaf sebelum dilanjutkan para di radionya dikecilkan Pak atau dijauhkan mungkin Pak. Sudah Pak? Ya, silakan Pak. Halo. Ya, halo, silakan Pak. Karena mau menanyakan masalah ini Pak dalam rangka ketaatan gitu. Ya. Untuk menunaikan kewajiban dan ketaatan kepada orang tua khususnya gitu e, mengutamakan mana ya Pak? Kita membantu mertua untuk e, menyekolahkan anak atau untuk e, hajat diri saya sendiri gitu. Sedangkan diri saya memiliki hajat gitu Pak. Karena istri dengan istri sering menjadi menimbulkan keributan karena kurangnya ada ya dari anak itu ya sebetulnya sih sudah rutin membantu tetapi masih kurang katanya gitu sedangkan anak sendiri memiliki hajat tujuan gitu misalnya udah mendaftar apa haji gitu pak Ya, cukup Pak ya, Amir Mohon ya. penjelasannya ya. untuk biar saya bisa, ya. anak bisa memahami Pak. Ya, terima kasih Pak Amin Bidin ya. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi begini, untuk berbuat baik kepada keluarga istri, ya, seperti mertua dan juga mungkin adik-adik istri, itu bukan merupakan kewajiban bagi sang suami bukan kewajiban tapi itu merupakan keutamaan ya artinya keutamaan di sini ya kembali kepada kemampuan sementara misalkan dia memiliki tujuan untuk menjalankan kewajiban seperti haji maka tentunya sang istri pun harus paham bahwa itu bukan merupakan kewajiban suami ya justru sang istilah yang wajib taat kepada suaminya dan bahkan kalau diperlukan oleh orang tua suaminya dan diperlukan oleh orang, tua istrinya, ya orang orang tuanya sendiri, maka sang istri lebih mengutamakan keperluan yang diperlukan oleh orang tua suami. Kenapa demikian? Karena sang suami sebagaimana Nabi bersabda, antawa maulukali adik Engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Sementara istri ketika sudah menikah dengan seorang menjadi hak suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena keutamaan yang telah Allah berikan. Yang juga Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran dan an yasjuda di ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda di zawjiha." Kalau aku menyuruh orang sujud pada orang, aku suruh sujud istri kepada kepada suaminya. Berapa besarnya haknya suami. Maka nggak boleh bagi seorang istri kemudian untuk memaksa-maksa sang suami agar me, apa namanya memberikan kebutuhan kepada keluarga istrinya. Namun bagi sang suami, hendalah bijak kalau memang itu keluarga istri memerlukan dan memang kita bisa membantu, maka tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yaitu kita bersedekah dan kita memberikan bantuan. Karena Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu an kurbatan min kurabi amil qiyamah barang siapa yang memberikan kemudahan e, dari kesulitan orang beriman dalam kehidupan dunia ini, Allah akan memberikan kemudahan dari kesulitannya nanti pada hari kiamat. Itu penting untuk kita pahami. Namun bedakan ya, apakah membantu tersebut hukumnya wajib ya, memberikan bantuan atau tidak. Ya, sementara punya kewajiban untuk melaksanakan haji dan terusnya. Maka bedakan itu yaitu adalah keutamaan, bukan kewajiban memberikan nafkah kepada warga istri. Supaya tidak salah paham, kepada bapak yang bertanya pada suami, kalau memang bisa membantu dan itu perlu, kenapa tidak? Maka harus kita lihat. Dan berkat istri pun demikian pula. Jangan memahami hal itu sebagai kewajiban sang suami kepada keluarganya. Nah, kalau seperti ini, indah. Sehingga ini sang istri ya bisa berbuat baik kepada sang suami. Bahkan dia memahami memahami betul bahwa suami itu hak orang tuanya sehingga istri ini mendorong suaminya agar berbakti kepada orang tuanya, membantu orang tuanya, membantu adik-adiknya dan seterusnya. Maka dengan sang suami melihat istri seperti itu, maka sang suami pun tidak akan menutup diri untuk apa berbuat baik kepada keluarga istri. Subhanallah, kalau ini bisa terorganisasi ter, ter dengan baik, bisa diatur dengan baik, maka akan terjadilah hubungan yang harmonis antara keluarga dua keluarga besar tersebut. Allah alam. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita yang kedua dengan Bu Neni di Jatimulia. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat Ibu silakan. Ustaz ya. Ini suami saya kan memakai kredit card. Ya. Itu kalau kalau saya bayar pembayarannya selalu kan terlambat karena tergantung dari gaji yang saya dapat gitu ya. Terus uh, apakah yang kan kalau terlambat itu kan dinamakan riba? Apakah itu dosanya suami saya atau saya karena saya sudah melarangnya dulu jangan pakai kredit card gitu ya gitu nanti merepotkan kalau kita ini saya sudah sudah terangkan seperti itu tapi kalau orang sudah bilang kekeh deh pakai aja gitu Pak Ustadz gimana iya. nah, ya, uh, ya. ya cukup Bu ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustadz ya terdekat itu kita tuh gak punya uang bisa belanja kan gitu Ahmar ya Ah, ya, nah. karena saya nggak punya nggak punya kredit card ini ya, Omar. Ah. Jadi jika tidak punya uang bisa belanja. Nah hmm. sekarang hmm. uang itu dari bank, ya dan dan bank nggak mungkin ngasih cuma-cuma. Betul. Meskipun nggak terlambat, ya kalau dia membelanjakan uang ya berbelanja barang habis satu juta, ya mungkin meskipun nggak terlambat harus bayar satu juta. sejuta. Bukankah demikian? Betul, Mesti saya. harus hmm. bayar hmm. lebih dari hmm. itu. Hmm. Ya apalagi kalau terlambat ada bunga lagi. Nah maka kepada ibu jangan ibu bayar, jangan kerjasama itu riba. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Wala ta'awanu 'alal isri wal udwan. Jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sehingga ibu cegah ya, jangan sampai dan kalau perlu ibu jangan makan dari perkara-perkara seperti itu. Bersabarlah ya, mendingan harus menahan diri. Tidak mungkin insya Allah kalau kita masih memiliki kekuatan untuk berusaha, tidak mungkin untuk tidak makan. Namun orang terkadang nggak sabar ingin menggunakan pakaian yang indah, yang bagus, mobil yang bagus, ingin pakai ini, pakai itu. Kemudian dia harus mengambil uang riba naudzubillah min dalik jauhkan karena sudah jelas keharamannya dan bahwa kepada kaum muslimin hendaklah memiliki keberanian moral untuk meninggalkan perkara-perkara yang riba yang diharapkan Allah SWT. Dan Allah memberikan solusi. Setiap Allah melarang sesuatu, memberikan solusi. Dan ketika kita mengambil solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itulah kebaikan bagi kita. Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم Wahai orang-orang beriman Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian Untuk apa? Lima yuhyikum Untuk kehidupan kalian Ya, lima yuhyikum Untuk sesuatu yang menghidupkan kalian Dan al-haya Sifatul haya, sifat kehidupan itu adalah tumbuh Berkembang Ya, tumbuh berkembang, berbuah, berdaun, sehingga kita bisa berteduh, buahnya bisa kita petik, ya. Itu kehidupan, sifat kehidupan. Maka apa yang diserukan Allah, perintah dan larangan Allah tidak lain semata-mata untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk meninggalkan yang riba. Jangan ragu untuk meninggalkan yang haram tersebut. Tinggalkan sekarang juga dan minta kekuatan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kekuatan. Intan Allah yang surku. Wasabit agamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dia akan memberikan, mengokohkan kedudukan kalian. Ya, Jangan khawatir, jangan jangan ragu. Tinggalkan segera dan mohon ampun kepada Allah. Wa daru minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba itu maka yakin Allah akan memberikan pertolongan. Demikian Allah. Nah, Ustaz, bagaimana dengan si ibu tadi yang dia membantu suaminya saat yang sudah menggunakan uang, eh, menggunakan kartu kredit ini saat lalu di mana si ibu ini juga harus membayar uh, pada waktu lewat jad, apa lewat tanggal pembayaran sehingga harus membayar bunganya apakah si ibu ini yang membantu membayarkan kartu kredit uh, yang digunakan oleh suami berdosa saat karena telah membantu suami walaupun sebelumnya ibu ini sudah memberi nasihat tidak jangan menggunakan kartu kredit ini saat Iya, tentu berdosa. Kenapa tidak? Karena sudah di, difirmankan Allah, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Oleh karena itu jangan ibu membantu ya dan tentunya barangkali suami tidak paham diberikan pengetahuan dengan baik. Mungkin kalau sudah mau terima, suruh bertanya kepada ustaz, kepada siapa yang sekiranya bisa memberikan penjelasan kepada itu. Sehingga jangan kemudian pinsan saya harus patuh kepada suami. Tidak. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Benar hadis tadi bahwa "Lau kuntu amirun ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an juga li zawjiha." Kalau aku menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh suami istri sujud sama suami. Tapi dalam hal perkara apa? Perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. La ta'ata fi maksiatillah wa innama ta'atu fil ma'ruf. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, namun ketaatan itu dalam masalah yang ma'ruf, yaitu yang baik, yaitu yang sesuai dengan perintah Allah Rabbul Alamin. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz. Masih seputar tentang kartu kredit Ustaz, di mana ada salah satu Ustaz yang menyamakan antara kartu kredit dengan kartu ATM Ustaz, yang dimana katanya dengan kartu kredit akan memudahkan proses pembayaran karena dengan kartu kredit jumlah itu lebih besar kalau nanti dibawa dengan tanpa kartu kredit akan hmm. mungkin mengkhawatirkan karena banyaknya kejahatan. Ustaz, apakah pendapat ini bisa dibenarkan? Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, kalau kita menggunakan jasa, ini bedakan menggunakan jasa dalam pengertian ketika kalau kita bawa uang tunai itu bahaya, ya. Dan kenyataannya memang banyak yang seperti itu. Maka kita menaruh uang kita, ya, di bank Ya, meskipun sebagian orang mengatakan bahwa itu termasuk kerjasama karena uangnya diputer. Namun kita melihat bahwa kalau kita bawa uang tunai, kemudian sering kita belanja karena memang kita berbisnis misalkan dan harus belanja, harus mengeluarkan uang itu selalu kita apa namanya kegiatan seperti itu menerus sehingga kita menggunakan jasa untuk me, me, me, menghindari motor ya sementara di sini ya mungkin masalah rosiah dan mafsad uh, al-mafsada al-martuhah, maka di sini maslahahnya lebih kuat daripada mafsadahnya, maka al-maslahah ar-rajihah muqaddamatun ala al-mafsada al martuhah maslahah yang lebih kuat ya diutamakan daripada mudarat ya ke, ke mafsadah yang yang kurang kuat. Maka di sini kalau kita naruh duit, ya naruh uang, perlu kita pakai kartu kredit atau pakai ATM ya insya Allah gak ada masalah. Tapi kalau kita nggak punya uang, biasanya kartu kredit itu kita nggak punya uang, ya. Kemudian kita bisa belanja semau kita. Kita belanja ini, pernah nggak punya uang. Uang siapa dipakai? Uangnya bank, bukan ada demikian. Dan uang bank nggak nggak nggak akan ngasih pinjaman cuma-cuma begitu. Yeah. Ada bunganya, bukan ada demikian, bukan? Betul, Ustaz. Mm. Nah, itu. Itulah letaknya. Jadi nggak mm. nggak sama. Kalau ATM dia punya duit memang. Betul, Ya, yang duitnya dia dan dia bedakan dengan uh, bunganya. Bunganya dia ada diambil. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat pertanyaan terakhir dari pendengar kita Ustaz dari ya, ya. pertemuan ya. kita di sore hari ini. hmm. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya. di mana? Nah, uh, di Jakarta. Iya, silakan. Uh, kalau ada orang uh, hut, dulu utang dengan cara ribawi begitu ke tenir kemudian ternyata usahanya bangkrut, itu setelah dia sadar ternyata oh iya ternyata ini riba gitu, itu bagaimana? Sementara dia karena bangkrut habis-habisan nggak punya apa-apa gitu. Gimana Ustaz? Kewajibannya terhadap pemilik riba itu gimana Ustaz? Maksudnya apakah harus membayar hutang yang belum terlunaskan begitu? Iya, mm -hmm. karena iya. kemampuan dia sudah nggak ada lagi gitu. Iya, baik. Ya, terima, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya. Ya, itulah akibat dari perbuatan riba ya namun jangan juga jangan mengatakan ada juga pakai riba malah beruntung banyak misalkan tidak bisa seperti itu rumah bagi yang benar riba Allah tetap menyuruh agar meninggalkan sisa-sisa riba itu ya nah, dan bagi orang yang yang pailit bangkrut ya mau bayar dengan apa memang tidak ada kalau tuh ada nanti bayar yang pokoknya ya jangan bayar ribanya nah, namun kalau misalkan terdipaksa, kalau nggak mungkin dipukuli atau dibunuh oleh ternir itu ya tentunya di sini ya mau nggak mau ya mau tidak mau di sini ramadan darurat mungkin dipaksa adakan bahkan ada seperti itu ya ada para penagih yang dengan kasar ya harus bayar dengan anaknya dengan bunganya ya semoga Allah mengampuni dan jangan diulangi mohon ampun pada Allah ya kalau memang dia dulu tidak mengerti insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala mengampuni ya sebagaimana Allah berfirman summa inna rabbaka lil ladina bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalik waslahu inna rabbaka min ba'diha lawafur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu kepada orang yang berbuat rusak, berbuat kejelekan, berbuat dosa karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu setelah itu lawafur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Demikian Umar. Nah, Semoga Allah memberikan kekuatan.